Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna wa yardha Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Alhamdulillah ya pada hari ini ya pertemuan seperti biasa di masjid diliburkan oleh karena itu anak akan share sedikit rekaman ya untuk belajar di rumah ya tidak akan banyak ya semoga bermanfaat kita mulai di halaman 44 melanjutkan pembahasan kita terakhir <clears throat> di halaman 44 ya rekaman ini uh, ya dianggap pelajaran jadi nanti di pertemuan selanjutnya di Masjid Al Ikhlas tidak akan diulang ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan di majelis pekan depan insyaallah taala. Halaman 44 <clears throat> Al-mu'rabatu bil hurufi ya isim isim yang mu'rab dengan tanda huruf. Sini ada matanya cukup panjang. Qala al-musannifu walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Berkata penulis Ibnu Ajurum Aswan Haji dan yang di i'rab dengan tanda huruf itu ada empat jenis. <clears throat> Yang pertama atas niatu wa jam'ul mudzakkaris salimu wal asmaul khamsatu wal af'alul khamsatu wa yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina Itu isim musanna al-tasniyah itu isim musanna yang bermakna dua wajamul mudzakkaris salim jama mudzakkar salim wal asma wal asma ul khamsah isim-isim yang lima ya abuka akhuka hamuka fuka dumalin ya itu yang lima wal afalul khamsah fil fil yang lima yang wazannya itu yaf'alani wa taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina ya setiap fiil-fiil mudhari yang memiliki wazan seperti tersebut ya seperti itu yaf'alani semisal misalnya ya yadrasani tadrasani tadr, tadrusuna ya yadrusuna tadrisina maka itu disebut fiil-fiil yang lima dan banyak fiil-fiil yang lain asalkan wazannya adalah wazan tersebut. Fa tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Adapun isim musanna itu marfu dengan tanda alif dan mansub serta majrur atau khafat itu dengan tanda ya. Ya, maka di sini sesuai dengan nama babnya kita membahas isim-isim yang mu'rab ya dengan tandanya huruf ya. Pada sebab sebelumnya dibahas isim-isim yang mu'rab dengan tanda berupa harokat. Kalau ini berupa huruf. Jadi isim musanna sekali lagi itu marfu dengan tanda alif dan mansub dan khafat itu dengan ya. Tanda ya. Wa majamul mudhakaris salim dan ada pun jam salim fayurfa'u bi bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i maka dia marfu dengan tanda wawu dan nasab serta khafat atau majrur dengan tanda ya. Wa mal asmaul khamsatu adapun isim-isim yang lima maka itu marfu dengan tanda wawu wa tunsabu bil alifi dan mansub dengan tanda alif wa tufadu bil ya'i dan e, majrur dengan tanda ya. Wa amal af'alul khamsah adapun fi'il-fi'il yang lima Faturfa'u bin nuni dia marfu dengan nun wa sobu wa jazamu bi Dia mansub dan majzum dengan dihapus ya dengan tanda dihapusnya huruf akhirnya atau dihapus dihapus huruf nunnya. Asyarhu penjelasan ya bada'an arrafta al-mu'rabati bil harakati baki 'alaika an ta'rifa al-mu'rabati bil hurufi setelah engkau mengenal isim-isim yang mu'rab dengan tanda harokat maka hendaknya engkau mengetahui juga isim-isim yang mu'rab dengan tanda huruf seperti pada empat keadaan di atas wahya arba'atu anwa'in dan dia ada empat macam Sini ada tabel al-mu'rabatu bil hurufi, isim-isim yang mu'rab dengan tanda huruf. Yang pertama adalah al-musanna, dua jamul mudzakkar salim. Yang ketiga al-asmaul khamsah, yang keempat al-af'alul khamsah. Jadi ini syarahnya dari matan jurumiyah tadi. Ya. Kita lihat di isim musanna fi halati raf'i ketika dia kondisi marfu tandanya alif. Fi halati nasbi ketika dia mansub tandanya ya fi halati jarri ya ketika dia majrur tandanya ya fi halati jazmi tidak ada ya karena dia isim isim tidak ada jazm yang kedua jama mudzakkar salim fi halati raf'i dalam posisi rafa tandanya wau, tanda i'rabnya fi halati nasbi dalam kondisi mansub tandanya ya fi halati jarri dalam kondisi jar tandanya ya yang ketiga al asmaul khamsah fi halati raf'i ketika kondisi marfu tandanya wau fi halatin nasbi ketika kondisi nasab tandanya alif. Yang ketiga fi halatil jarri ketika posisi majrur tandanya ya. Yang keempat al af'alul khamsah fi'il fi'il yang lima saat marfu tandanya nun saat nasab hasfun nuni dihapus huruf nunnya saat majrur tidak ada karena dia fiil, fiil itu tidak ada majrur dan saat jazam hasfun nun ya juga sama dihapusnya nun. Selanjutnya di halaman 45 kita perinci lagi di bab musanna ya isim isim musanna. Isim yang bermakna dua. Awalan al musanna ya ini diperinci Tarifuhu definisinya huwa madala ala snaini awis nataini bizia dati alifin wanunin awyain wanunin ya'in ala mufrodihi. Ya sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, isim musana adalah isim yang menunjukkan makna dua laki-laki atau dua perempuan. Bagaimana cara membuatnya dengan menambahkan huruf alif dan nun model pertama atau menambahkan huruf ya dan nun ala mufrodihi kepada bentuk mufradnya. Kita lihat catatan kaki di bawah وهذه زيادة تغني عن الاتيان بواو العطف وتكرير الاسم فبدلا من أن يقال جاء زيد وزيد ya. dan tambahan ini maksudnya tambahan huruf alif dan nun ya atau ya dan nun yaitu mencukupi ya dari e, contoh ya ketika masuk wau atof dan isimnya diulang semisal pada perkataan ja azaidun wa zaidun telah datang zaid dan zaid jadi yang datang tuh ada dua yukol maka dikatakan ja zaidani telah datang dua orang zaid fahuwa akhsar wajwan dan itu yang paling pertengahan dan paling unggul. Misaluhu contohnya rojulani wa rojulaini. Misalnya dua orang laki-laki dan dua orang laki-laki. Rojulani Contoh yang lain imro'atani wa ini ya dua orang perempuan Artinya kita bani atau kita kitab kita bani dan kita kitabaini dua buku. Yaitu contoh-contoh dari isim musanna yang bisa ditambahkan alif nun atau huruf ya dan nun pada bentuk mufradnya maka dia akan menjadi isim musanna. Hukmuhu bagaimana hukumnya? yurfa mobil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i ketika kondisinya marfu maka tan i'rabnya tanda i'rabnya atau tanda marfunya adalah alif dan ketika mansub dan jer maka tanda i'rabnya adalah ya maka rojulani itu marfu rojulaini itu bisa mansub atau majrur imro'atani itu marfu ini itu bisa mansub atau majrur dan seterusnya famisaluhul musanna al marfu'i qauluhu ta'ala contoh isim musanna dalam kondisi marfu seperti pada firman Allah taala dalam surat Al-Maidah minal ayati 23 qala rajulani telah berkata dua orang laki-laki qala itu fi'lun ya qala fi'lun ma'din mabniun alal fathi fil madi mabni dengan tanda fathah Rojulani. Perhatikan rojulani di sini sebagai fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Ya wa alama wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammati li'annahu musanna. Dia fa, dia sebagai fa'il maka i'rabnya marfu dan tanda marfunya ada alif sebagai ganti tanda dhammah karena dia isim musanna. Selanjutnya farajulani contoh ya afwan itu sudah ya maka contoh yang lain wa misalul wa misalul musanna al mansubi contoh isim musanna yang mansub qalahu qauluhu ta'ala sebagaimana firman Allah ya fi suratil qasasi minal ayati di ayat 15 fawajada fiha rajulaini fawajada fiha rajulaini ya artinya maka didapati di dalam du kota itu dua orang laki-laki fawajada fiha rajulaini ya maka didapati di dalam kota itu serta fiha ha itu kembali ke kota kalau kita lihat di Al-Qur'an rajulaini dua orang laki-laki منصوب لأنه مفعول به وعلامة نسبه الياء نيابة عن الفتحة maka kata rojula ini adalah isim musanna ya dia adalah musanna i'rabnya ya, mansub dan karena dia sebagai maf'ul bih objek dan tanda mansubnya adalah huruf ya sebagai ganti tanda fathah Selanjutnya contoh yang ketiga Memisalul musanna al majruri. <clears throat> Pemisalan isim musanna dalam posisi majrur Qoluhu ta'ala sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 45 yamshi ala rajulaini yamshi ala rajulaini ya artinya dia berjalan ya dengan di atau di atas dua kaki ya rijlain Farijla ini maka kata rijla ini ya artinya dua kaki itu adalah musanna isim musanna i'rabnya majrurun li'annahu subiqa bi harfi jarrin karena dia didahului oleh huruf jar yaitu ala wa alamatu jarrihi al ya'u niyabatan anil kasrati dan tanda majrurnya adalah huruf ya sebagai ganti atau mewakili tanda kasrah kita lihat faidatun, faidah di bawah. An-nunul lati ta'ti taliyatan lil musanna wa jam ya lil musanna wa jam'il mudzakkar salimi. Ya, saya ulang an-nunul lati ta'ti taliyatan lil musanna lil musanna wa jam'il mudzakkar salimi iwadun an التنوين الذي yakunu fil ismil mufradi yaitu nun yang masuk ya pada musanna dan jama mudzakkar salim itu adalah nun iwat ya pengganti ya nun iwat ya iwat itu ada di pembahasan tajwid ya mungkin pernah dengar nun iwat ya sebagai ganti iwadun anit tanwin sebagai ganti tanwin alladhi yakunu fil ismil fi fil ismil mufrad ya yang pada isim mufrad ya wa wa hadhihi nunu takunu maksuratan ya ketika ya fil wa hadhihi nunu takunu maksuratan fil musanna jadi nun yang masuk pada isim musanna dan jama mudzakkar salim itu adalah nun yang perannya itu sebagai ganti tanwin pada isim mufrad. Isim mufrad kan awalnya tanwin. Rojulun, imro'atun, kitabun dan seterusnya. Ya wa hadhihi nunu takunu maksuratan fil musanna dan nun ini, nun iwat ini itu dikasroh pada isi musanna semisal rojulani atau rojulaini dikasroh maftuhatan fil jami dan di fathah pada jama mudakar salim semisal rojuluna atau kitabuna muslimuna nun di akhir itu ada nun iwat dan di fathah qala ibnu malik sebagaimana dalilnya perkataan ibnu malik dalam alfiyah wa nuna majmu'in wa ma bihil wa ma bihil tahaq faftah wa qallaman bi kasrihi nataq wa nunu ma sunniya wal mulhaqi bih bi aksi ya itu seperti penjelasan di atas semoga bermanfaat dan PR-nya harap dikerjakan halaman 46 Tamarin, tamrin yang pertama istakhrij al-musanna min qoulihi ta'ala, keluarkanlah isi musanna dari firman Allah. Eh, di samping ini ya Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban cari si musannanya. yang kedua ya sanni al kalima al kalimat al atiyata kitabun talibun warokatun ya jadikanlah musanna kalimat-kalimat yang di bawah ini yang ketiga ya yang ketiga a'rib qawlahu ta'ala i'rablah firman Allah ta'ala khalaqal arda fi yawmaini suruh diirab silakan dikerjakan halaman 46 ya sesuai penjelasan pada rekaman eh, ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته